Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah Wa bisanadil mutasil ila al hafidh ibn hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Nuzhatin Nazar annahu qala wa min thammata ay wa min hadhil jihah wa hiya arjahiyatu syartil Bukhari ala ghairi ila Akhirih. dengan sanad yang tersambung kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nuzhatin Nazar Ah, kita sampai pada ucapan beliau wa min sammata ila akhiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tingkatan hadis sahih, maratib hadis sahih berdasarkan sumbernya atau berdasarkan ulama atau imam yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, pembahasan ini sebenarnya sudah disinggung oleh al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelum pembahasan membandingkan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan menjelaskan bahwa tingkatan hadis Sahih hadis Sahih ada berapa tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama yang paling utama atau tingkatan yang paling sahih adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim atau yang disahkan dengan istilah muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Nah, ini disebut dengan usul. Nah, nanti ada tingkatan-tingkat selanjutnya disebutnya adalah furu'. Nah, Nah, pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu taala akan membahas kembali pembahasan tersebut, yaitu pembahasan tentang marotib hadis sahih berdasarkan imam atau berdasarkan masdar atau sumber terhadap hadis tersebut. Nah, beliau mengatakan wa min hadhil wa min sammata dan di sanalah di sanalah ini maksudnya di pembahasan di pembahasan sebelumnya ai maksudnya wa min hadhil jihah yaitu wa min hadhil jihati dan dari arah ini maksudnya pembahasan ini nah apa yang dimaksud dengan jihah di sini wahia yang dimaksud dengan jihah ini adalah ia ya ar jahiyatu syartil bukhari kerojihan syarat bukhari lebih rojihnya syarat bukhari ala goirihi atas selain Imam Bukhari, atas selain syarat Imam Bukhari. Nah, dari pembahasan ini, yaitu pembahasan ketika ditilik, diteliti bahwa syaratnya Imam Bukhari adalah syarat yang paling rojih, yang paling kuat, sehingga hadisnya adalah hadis yang paling sahih. Nah, dibandingkan syarat imam-imam yang lain, maka dari itu kudima didahulukan apa sahihul Bukhari diutamakan didahulukan apa sahihul Bukhari sahih Bukhari ala goirihi atas lain sahih Bukhari rupanya minal kutubil musannafati dari beberapa kitab yang ditulis fil hadisi di dalam ilmu hadis nah ketika dilihat bahwa syaratnya Imam Bukhari adalah syarat yang paling rojih paling kuat paling ketat dibandingkan syarat-syarat imam yang lain maka dari itu sudah sepantasnya Sahih Bukhari kitab beliau lebih didahulukan, lebih diutamakan dibandingkan kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik kitab hadis yang ditulis sebelum Imam Bukhari seperti Muwatta'nya Imam Malik ataupun kitab-kitab hadis yang ditulis sejaman dengan Imam Bukhari atau setelahnya seperti Sunan Al-Arba'ah, eh, Al-Masanid dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang melihat bahwa syaratnya Imam Bukhari ini lebih roji, lebih kuat, lebih ketat dibandingkan syarat imam yang lain. Sehingga hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan hadis yang terkandung di kitab-kitab lainnya. Nah, inilah mem membahas secara isyarat apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar sebelumnya bahwa tingkatan hadis sahih yang pertama adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Imam Muslim mutafakun alih artinya Imam Bukhari Muslim sama-sama meriwayatkannya. Nah, yang kedua, nah ini seperti yang disinggung oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Inilah tingkatan yang kedua. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan summa. Kemudian, nah ini isyarat tingkatan ketiga summa sahihu muslimin kemudian sahihnya imam muslim nah setelah tingkatan kedua untuk tingkatan selanjutnya tingkat ketiga hadis yang paling sahih hadis yang menempati tingkatan ketiga untuk nilai kualitas hadis sahih yaitu adalah hadis yang terkandung hadis sahih yang terkandung dalam kitab uh, Imam Muslim atau Sahih Muslim. Summa sahih Muslim kemudian sahih Muslim li musyaraka li musyarakatihi karena menyertainya Imam Muslim lil Bukhari pada Imam Bukhari sama-sama fittifaqil ulama di dalam kesepakatan ulama ala talaki bihi atas penerimaan kitabnya Imam Muslim bil qabuli dengan penerimaan aidon juga. Nah, Kemudian tingkatan ketiga adalah tingkatan hadis sohi yang terkandung yang ada termaktub di sohi Muslim. Alasannya kenapa? Karena Imam Muslim ini sama-sama disertai sama-sama dengan Imam Bukhari oleh para ulama diterima hadisnya. Jadi sohi Bukhari, sohi Muslim dengan sohi Bukhari para ulama sepakat ittifaq alat talakil qabul. Ittifaq menerima keduanya kedua hadis tersebut. Para ulama sepakat. Bahkan dikatakan al-ummah ah, para eh, umat Islam menerimanya talakil ummah bil kubul Nah, karena dari itu, karena sahih Muslim disertakan dengan sahih Bukhari, maka sudah sepantasnya untuk tingkatan selanjutnya, untuk urutan selanjutnya, untuk tertib selanjutnya. Setelah sahih Bukhari, maka hadis yang sahih tingkat ketiga adalah hadis sahih yang termaktub di sahih muslim. Nah ini. Namun ada pengecualian. Siwa kecuali ma apa-apa maksudnya hadis ulila yang dinilai, yang diilalkan, yang dianggap ada ilah, yang dianggap ada cacat, yang dinilai ada cacat di dalam hadis tersebut. Nah, kecuali dikecualikan dari tingkatan ketiga tadi adalah hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim namun dinilai ada pembahasan di dikritik oleh sebagian ulama. Nah, untuk hadis-hadis yang telah disebutkan ini atau yang dikritik oleh sebagian ulama ini tidak termaktub, tidak termasuk ke tingkatan ketiga di antara marotib hadis sahih. Nah, Imam Ibn Hajar Asqalani menggunakan redaksi ulila. Ini maksudnya ulila ini bukan bermakna ilah atau ilal secara istilah tidak tapi maksudnya ulila ini bermakna untuk tidak jadi ilah ini bermakna ilah e, secara lugawi saja ilah secara lugawi ta'lil secara lugawi saja tapi maksud dari Al-Hafidh Ibn Hajar ulila ini maksudnya mantukida yaitu hadis yang dikritik oleh sebagian ulama seperti Imam Darukutni dan lain sebagainya ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya membahas tentang perbandingan mufadalah baina sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dibahas kenapa? Jumhur ulama lebih mengutamakan sahih Bukhari dibanding sahih Muslim karena hadis yang terkandung di dalam sahih Muslim ini banyak banyak yang dikritik, lebih banyak jumlahnya yang dikritik dibandingkan hadis yang dikritik yang ada di sahih Bukhari. Ketika diperbandingkan, ternyata hadis yang dikritik oleh ulama di dalam Sahih Muslim ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang termaktub dalam Sahih Bukhari. Ini di pembahasan pembahasan sebelumnya. Nah, untuk hadis yang dikritik oleh sebagian ulama yang termaktub di Sahih Muslim ini tidak termasuk ke dalam tingkatan ketiga, marotib ketiga tidak. Karena ini ada ada pembahasan, ada mengurangi kualitas kesohihannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan siwa ma'ulilah. Nah itu. Kemudian, nah ini tingkatan ketiga tadi. Tingkatan pertama adalah hadis yang disepakati Imam Bukhari Muslim mutafakun alaih. Tingkatan kedua adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari saja. Tingkatan ketiga adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim saja. Ini sebutnya adalah usul. Nah, kemudian Imam al hafid Ibn Hajar melanjutkan membahas menyebutkan tingkatan keempat. Nah, tingkatan keempat selanjutnya disebutnya adalah furuk furu dari marotib hadis sahih. Suma kemudian, nah kemudian tadi kita membahas sahihain, sahih Bukhari Muslim. Selanjutnya setelah itu untuk kitab-kitab yang tidak termaktub di sahihain. Suma kemudian yuqaddamu didahulukan fil arjahiyati dalam kerojihan kekuatan min haisul as dari nilai kesohihan maksudnya bukan dilain dari e, sepakatnya ulama karena kita sedang membahas di luar sohihain. nah tingkatan keempat yaitu selanjutnya lah ma apa-apa maksudnya hadis wafakohu yang e, sepakat atau e, sesuai hu pada hadis apa syartuhuma syarat keduanya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tingkatan marotib hadis sohih yang keempat adalah hadis di luar sahihain namun sesuai dengan syarat Imam Bukhari Imam Muslim. Nah, inilah tingkatan keempat dari marotif hadis sahih, itu sebuah hadis di luar hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim, namun hadis tersebut sesuai dengan syarat keduanya, syarat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, inilah menepat, menepati tingkatan keempat. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syarat Imam Bukhari, Imam Muslim? Apa yang dimaksud dengan syarat tuhuma? Karena banyak ketika kita membaca kitab Mustalahul Hadis atau kitab hadis, para ulama menyebutkan ala syartihima, ala syartihima. Nah, ini apa yang dimaksud? Nah, Al-Hafidz Hajar menjelaskan secara isyarah, nah akan dibahas. Dia mengatakan li annal murada karena sesungguhnya yang dimaksud bihi dengan istilah syartihima, yaitu syarat keduanya Imam Bukhari Imam Muslim, itu yang dimaksud adalah ruwatuhuma perawi-perawi keduanya, para perawi, para periwayat hadis keduanya Imam Bukhari Imam Muslim, artinya para perawi sahih Bukhari dan sahih Muslim, ma'abaki syurutis sahih disertai dengan syarat sahih yang lainnya seperti adalah bobat ittisalu sanad adamu ilah adamu syad dan lain sebagainya nah yang dimaksud dengan syartuhuma yang termaktub dalam pembahasan ini atau pembahasan-pembahasan kitab yang lain nah yaitu adalah dimaksud ketika ada istilah syartuhuma syarat imam bukan muslim maksudnya apa maksudnya adalah perawi keduanya perawi sahih bukhari sohi Muslim ditambah dengan syarat sahih yang lain. Jadi ada suatu hadis yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari maupun Muslim, diriwayatkan oleh imam yang lain. Nah, perawi hadis tersebut sama dengan perawi hadis yang ada di Sahih Bukhari Sahih Muslim disertai syarat uh, hadis sahih yang lainnya adalah dobat ada musyad itu sanad dan lain sebagainya inilah yang dimaksud dengan syartuhuma nah ini makanya untuk yang hadis yang tidak termaktub di sahih Bukhari sahih Muslim e, namun sesuai dengan syarat keduanya maka ini menempati marotib hadis sahih yang keempat nah itu kemudian Al-Hafidh Hajar masih membahas tentang syartuhuma nah Kemudian beliau melanjutkan tuhuma dan adapun perawi keduanya, para perawi keduanya, para perawi hadis keduanya, keduanya Imam Muri Muslim, itu qad hasala sungguh telah sampai apa alitifaku kesepakatan alal kaul atas pendapat bita'dilihi bita'dilihim dengan mentakdilkan mereka para ruwat Nah, bitorikil luzumi secara konsekuensi atau secara lazim. Nah, tadi disebutkan bahwa para ulama sepakat menerima hadis atau menerima sahih Bukhari dan sahih Muslim. Talakil ummah bil qabul. Semua sepakat menerima hadis yang ada di sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, ini berkonsekuensi secara uh, luzum, secara berkonsekuensi, secara lazimnya bahwa ketika ulama sepakat menerima hadis keduanya, itu artinya sama saja eh, berkonsekuensi para ulama sepakat untuk mentakdil semua perawi yang ada di Sahih Bukhari Sahih Muslim. Itu maksud yang disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Kenapa? Karena mereka semua sepakat menerimanya, otomatis berkonsekuensi mereka pun sepakat mentakdil semua perawi hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini maksud apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, ketika mereka sepakat mentakdil, artinya apa? Ini kembali ketika mereka semua sepakat menerima hadis, yang ada di Sahih Bukhari Muslim, mereka mengatakan bahwa semua hadisnya adalah sahih, tentu dikecualikan dari hadis-hadis yang dikritik tentu. Ini kita kecualikan. Nah, ketika mereka semua sepakat menerima ha semua hadis yang ada di Sahih Bukhari Sahih Muslim, mereka menganggapnya sahih, otomatis mereka semua sepakat. Berkonsekuensi mereka sepakat mentakdir semua perawi yang ada di Sahih Bukhari Sahih Muslim. Karena suatu hadis yang makbul yang sahih ini pasti perawinya adalah perawi yang adil. Nah, ini nggak mungkin hadis sahih perawinya tidak adil, tidak mungkin. Ketika mereka semua sepakat mengatakan bahwa semua hadisnya yang adi sahih Muslim adalah hadis yang sahih, ini otomatis mereka berpendapat mengatakan secara konsekuensi ber, secara luzum bahwa semua perawi yang ada di sahih Muslim adalah semua perawinya adalah perawi yang adil. Ini seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian uh, nah itu perawi yang adil tentu juga dobat jadi mereka sepakat bahwa semua perawi sohi Borsemus adalah perawi yang adil juga dobat dobit dan adil kemudian beliau mengatakan fahum dan uh, fahum maka mereka nah fahum ini bisa kembali ada dua kemungkinan ihtimal pertama fahum maka mereka Imam Bukhari Imam Muslim dan imam hadis yang mengeluarkan hadis sesuai dengan syarat imam boleh imam Muslim eh, ihtimal pertama atau fahum ini ihtimal keduanya adalah kembali kepada rijaluhuma yaitu fahum maka mereka para perawi hadis sohih Bukhari dan sohih Muslim nah jadi fahum ini bisa dua ihtimal Nah, fahu maka mereka itu muqaddamuna didahulukan ala goirihim atas lain mereka fi di dalam periwayatan mereka. Nah, mereka baik itu Imam Bukhari atau Imam Muslim atau imam yang meluarkan hadis mentakhrid hadis meriwayatkan hadis sesuai dengan syarat keduanya atau mereka ini adalah perawi hadis sahih bahwa Sahih Muslim ini lebih diutamakan, lebih didahulukan, lebih ditarjih dibandingkan selain ke, selain mereka. Nah, ini dalam pembahasan hadis. Ketika ada dua hadis yang di apa yang ta'arud atau dua hadis yang mesti ditarjih, maka para perawi sahih Bukhari sahih Muslim ini lebih diutamakan dibandingkan selain mereka dalam masalah tarjih. Nah, dalam segi apa? Dalam segi keuluan isnadnya, juga dalam kesohihan kitabnya, juga dalam kerojihan rijalnya, dan sebagainya. Karena apa? Karena ulama sepakat bahwa sohi Bukhari sama Muslim adalah diterima hadisnya. Semua hadisnya sohi. Artinya apa? Semua sepakat mentadil. Artinya apa? Artinya itu sama saja mereka berkonsekuensi mendahulukan mereka dibandingkan perawi-perawi kitab sohi yang lain. Bahkan kitab eh, hadis yang lain. Nah ini karena mereka semua disepakati penerimaannya didahulukan secara tarjih. Nah, apa yang disampaikan ini adalah kaidah secara aglabiyah, kaidah secara umum. Wahada dan adapun ini ini pembahasan yaitu mendahulukan perawi sahih Bukhari sahih Muslim dibandingkan perawi yang lainnya itu aslun kaidah kaidah secara umum secara aglabiyah yang mana la yukhraj tidak la yukhraju tidak dikeluarkan anhu dari kaidah illa bidalilin kecuali dengan dalil dalil korinah dari luar nah apa yang disampaikan tadi bahwa lebih mendahulukan perawi sohi buhori sohi Muslim dibandingkan perawi kitab hadis yang lain, ini adalah kaidah asal, kaidah secara aglabiah yang mana ketika ada ta'arud dan sebagainya, otomatis kita mentarjih perawi sahih Bukhari sahih Muslim, otomatis. Inilah kaidah dasar, kaidah umum, kaidah gelabiah. Nah, tidak boleh keluar dari kaidah ini kecuali apabila ada dalil atau korinah dari luar dari tambahan faktor eksternal. Ketika ada dalil luar, korinah dari luar atau faktor eksternal yang memperkuat terhadap hadis perawi yang lain, Tentu ini pembahasannya berbeda. Nah ini, tentu ini keluar dari kaidah anomali, keluar dari kaidah. Tapi secara kaidah umumnya, kaidah hanya hukum asalnya ada seperti tadi. Lebih mendahulukan perawi hadis sahih Bukhari Sahih Muslim dibandingkan perawi hadis lain Imam Bukhari Imam Muslim. Selain sahih Bukhari sahih Muslim. Nah, bolehnya keluar dari kaidah ini apabila ada dalil yang memperkuat, ada korinah, faktor eksternal yang memperkuat terhadap hadis tersebut. Nah, fa'inkana maka jika ada apa al-khobaru khobar. Nah, sekarang kita membahas ketika tadi disebutkan bahwa marotib hadis sohih yang keempat adalah hadis yang tidak diriwatkan Imam Bukhari Muslim, namun sesuai dengan syarat keduanya. Timbul pertanyaan. Nah, untuk hadis yang marotib keempat ini, apakah sama hukumnya atau tingkatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja ataukah di bawahnya. Nah, Al-Hafidz Hajar mengatakan, fa inkana maka jika ada apa al-khabaru khabar hadis ala syartihi ma atas syarat keduanya Imam Bukhari Imam Muslim ma'an bersama maksudnya bersama-sama Imam Muslim syarat keduanya karena ada apa khabar atau hadis itu dunama dunama di bawahnya hadis akhrajahu yang meriwayatkan mengeluarkan hu pada ma pada hadis siapa muslimun imam muslim nah imam al hafiz ada mengatakan hadis khobar yang sesuai dengan syarat keduanya ini tingkatannya di bawah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim saja au atau nah ini au atau mislahu atau semisalnya hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim saja nah ini jadi menjawab pertanyaan tadi, ketika ada hadis yang sesuai dengan syarat keduanya, ini bisa kemungkinan di bawah tingkatan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja atau sama derajatnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini melihat kembali ke faktor eksternal. Ketika hadis yang sesuai dengan syarat keduanya ini tidak ada tarjih, faktor eksternal, korinah yang memperkuat, makanya tingkatannya di bawah di bawah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim saja. Namun ketika ada faktor yang memperkuat terhadap syarat keduanya, hadis yang sesuai dengan syarat keduanya, ini bisa sejajar nilainya. Sejajar dengan hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim saja. Ini yang dimaksud secara isyarat yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan berikutnya. Wa ingkana dan jika ada apa al-khobar atau hadis ala syarti ahadihima atas syarat keduanya nah fayuqaddamu maaf ala syarti ahadima atas syarat salah satu keduanya Imam Bukhari Muslim. Nah, sekarang kasusnya adalah hadis yang tidak diriwayatkan Imam Mus, Imam Bukhari Muslim namun sesuai dengan syarat salah satu keduanya. Nah, maka dari itu fayuqaddamu. Nah, ini untuk tingkatan kelima. Tingkatan kelima, fayuqaddamu maka didahulukan apa syartul Bukhari, syarat Imam Bukhari wahdahu saja. Nah, hadis yang tidak dilewatkan Imam Bukhari Imam Muslim, kemudian tidak sesuai dengan syarat keduanya, tapi sesuai dengan syarat Imam Bukhari saja, ini lebih didahulukan. Artinya menepati martabah atau tingkatan kelima. Didahulukan ala syarti muslimin atas syarat imam muslim wahdahu saja tabaan karena mengikuti li aslin li asli kulit karena asal masing-masing min huma dari keduanya Imam Bukhari Imam Muslim. Nah, ketika ada hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari saja, ini lebih dahulukan dibandingkan dengan hadis yang sesuai dengan syarat Imam Muslim saja. Kenapa? Karena mengikuti kaidah asal. Yaitu apa? Melihat kembali ke permasalahan siapa yang lebih utama dari bandi, uh, di antara Imam Bukhari Imam Muslim. Ketika ulama jumhur ulama lebih mengunggulkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, otomatis juga syarat Imam Bukhari saja, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari saja ini lebih utama, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang sesuai dengan syarat Imam Muslim saja. Nah itu maksudnya itu. Nah, fakhoroja maka setelah pembahasan-pembahasan tadi, pembahasan apa tadi? Pembahasan pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Imam Muslim, mutafakun alaih. Hadis yang disepak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, hadis yang di ya hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat keduanya, hadis yang dis, diriwayatkan sesuai dengan syarat Imam Bukhari saja, hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Muslim saja. Nah, ada enam, berarti ada enam marotib, ada enam tingkatan. Wa maka keluar nampak lana bagi kami, bagi kita min hada dari pembagian ini, pembagian dari pembahasan-pembahasan disampaikan oleh al hafidh Ibnu Hajar apa sittatu aksamin enam bagian, enam tingkatan. Tadi hadis yang disepakati Imam Muri Muslim mutafakun alaih. Hadis yang kedua, tingkatan kedua adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari saja Tingkatan ketiga, hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim saja. Tingkatan keempat, hadis yang diriwatkan sesuai dengan syarat keduanya. Yang kelima, hadis yang diriwatkan sesuai dengan syarat Bukhari saja. Yang keenam, hadis yang diriwatkan sesuai dengan syarat Muslim saja. Inilah yang disebut dengan eh, yang dimaksud dengan sitatu aksam. Nah, untuk tiga awal, tiga tingkatan awal, satu, dua, tiga, ini sebutnya adalah usul. Usul atau e, pokok atau pangkal. Nah ini. Sedangkan di bawahnya tiga ke bawah ini adalah sebutnya furu. Nah, jadi sebut usul adalah yang sebut usul adalah muttafaqun alaih yang diriwatkan oleh Imam Bukhari saja, yang diriwatkan oleh Imam Muslim saja. Ini sebutnya adalah usul. Sedangkan di bawahnya disebutnya adalah furu'. Nah, kemudian al Hafidh mengatakan tatafawatu. Nah, berbeda-beda apa tuha tingkatan derajat enam bagian tadi enam tingkatan tadi hati di dalam kesahihan nah di dalam empat enam tingkatan tadi berbeda-beda tingkatan kesahihannya tentu saja karena memang yang pertama tingkatannya lebih utama diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim yang kedua diriwayatkan Imam Bukhari saja dan seterusnya tentu saja berbeda tingkatannya derajatnya karena berdasarkan tahkik, penelitian para ulama, juga kerojihan, juga kesohihannya, ini berbeda. Tentu tingkatannya pun berbeda. Nah, kemudian para ulama menambah tingkatan selanjutnya, tingkatan ketujuh. Imam Al-Hafidh Mahir mengatakan, wasamata dan di sana, di sana, ternyata kismun sabiun ada tingkatan yang ketujuh. Nah, ternyata setelah diteliti oleh para ulama, para ulama mengatakan bahwa ada tingkatan selanjutnya, tingkatan ketujuh di antara marotib hadis sahih, yaitu wahwa dan ia tingkatan ketujuh, bagian ketujuh yaitu ma apa-apa maksudnya hadis. Ma ini maksudnya hadis yang diriwatkan oleh selain Imam Bukhari Muslim tentunya seperti diriwayatkan oleh imam yang empat, Imam Abu Daud, Imam trimidi Imam nasa Imam Numajah atau juga hadis yang disohihkan oleh disohihkan oleh seorang imam selain Imam Bukhari Imam Muslim disohihkan oleh Imam Abu Dawud atau Imam Nasai dan sebagainya atau selain para, mereka di kalangan para ulama ahlu hadis para hafid para hufat para nukat hadis nah inilah yang dimaksud dengan ma hadis ini jadi hadis yang diriwatkan di dalam Sunan Al Arba'ah atau hadis yang disohhikan oleh salah satu dan antara mereka atau hadis yang disohhikan oleh selain mereka di kalangan para a'immah. Nah, wahwa dan ia ma hadis laisa tidak ada apa hadis ala syartihima atas syarat keduanya Imam Bukhari Imam Muslim ijtima'an secara serempak maksudnya syarat keduanya uh, dan secara menyendiri yaitu syarat Imam Bukhari saja atau syarat Imam Muslim saja. Nah, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah atau disohikan oleh salah satu di antara mereka atau disohikan oleh Imam A'imah yang lain, nah mereka atau hadis tersebut tidak e, sesuai dengan syarat keduanya atau syarat salah satu keduanya. Namun karena mereka disohikan oleh A'imah, karena hadis tersebut disohikan oleh A'imah, maka mereka menepati tingkatan ketujuh. Disohikan oleh Imam Trimidi atau Imam Abu Daud atau imam selain mereka atau termaktub di dalam Sunan Al-Arba'ah yang mana derajatnya adalah ya, derajat hadis yang sohi. Nah, ini menempati tingkatan ketujuh termasuk se e, seperti yang hadis yang termaktub dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, uh, Al-Hakim dan lain sebagainya. Ini menepati tingkatan ketujuh. Wahada wahadat tafawutu dan adapun perbedaan ini, perbedaan tingkatan ini yang sebutkan tadi, tujuh tingkatan, inna mahuwa sesungguhnya ia bin Nazori dengan melihat, memandang ilhaithiyatil mazkuroh dengan tata cara yang telah disebutkan. Itu melihat tingkatan kesohihan secara aglabiyah. Aglabiyah penelitian menunjukkan adanya tujuh marotip yang telah disebutkan tadi. Secara aglabiahnya seperti itu kaidah umumnya seperti itu, aglabiahnya itu seperti itu. Namun ini tidak me menafikan adanya perbedaan kualitas. Artinya apa? Ketika kita menyebutkan tujuh tingkatan tadi, bisa jadi ada berapa tingkatan yang di bawah ini karena ada faktor eksternal yang memperkuat, yang mentarjih terhadap hal tersebut, ya bisa naik. Bisa naik melebihi uh, tingkatan yang di atasnya bisa naik dinilai lebih sohi, lebih kuat, lebih roji dibandingkan tingkatan di atasnya. Nah ini, jadi tingkat e, penyebutan tujuh marotob ini adalah aglabiyah, kaidah aglabiyah secara umumnya seperti itu. Tapi tidak menafikan adanya anomali pengecualian-pengecualian. Nah, seperti yang akan disampaikan oleh al hafid Ibnu Hajar. Nah, namun amma adapun lau seandainya e, rujiha dirojihkan, dikuatkan apa kismun bagian atau tingkatan di antara tujuh tingkatan tadi alama atas apa-apa maksudnya tingkatan huwa ia tingkatan ma fauqahu di atasnya nah seandainya ada tingkatan yang di bawah kemudian karena ada faktor eksternal sehingga ia dirojihkan dikuatkan atas tingkatan di atasnya bi umurin ukhro dengan hal-hal yang lain faktor eksternal hal-hal yang merojihkan karena mungkin diriwatkan dari banyak jalur dan lain sebagainya. Nah, takut tadi maka mengharuskan apa terjihu merojihkan, mensohihkan, menilai lebih sohih. E, fa'innahu maka sesungguhnya kismun e, tingkatan yang dirojihkan tersebut dengan min, diumurin ukhro yukoddamu didahulukan ala ma atas apa-apa, maksudnya tingkatan Faukohu di atasnya. Nah, ketika ada tingkatan di antara tujuh tingkatan tersebut, misalkan tingkatan ketiga dan keempat, nah seandainya di tingkatan keempat ini ada faktor eksternal yang memperkuat terhadap hadis tingkatan keempat, yang merojikan karena dilewatkan dari banyak jalur dan sebagainya, maka ia bisa saja naik melebihi tingkatan ketiga karena adanya tarjih di umurin ukhra tarjih dengan faktor-faktor yang lain. Nah ini maksud dari Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Itu iya, ketika itu qadiyaridu. Sungguh atau terkadang maaf. Qadiyaridu. Terkadang datang lil mafuki pada tingkatan yang di bawah. Mafuki ini marjuh, tingkatan yang di bawah, yang lemah. Nah, ma sungguh telah datang apa ma sesuatu mem, ya, sesuatu hal yang memperkuat, yang merojihkan, faktor eksternal yang merojihkan atau korinah yang memperkuat, yang mana ya ja'aluhu menjadikan apa mahu pada al-mafuk, al-marjuh, faikon menjadi tingkatan di atas, murojahah. Nah ini, terkadang ada hal-hal yang menjadikan tingkatan di bawah bisa naik ke tingkatan atas. Seperti tadi disebutkan, faktor karena diriwayatkan banyak jalur, juga karena faktor di ditau tau oleh banyak aimah dan lain sebagainya. Nah, contohnya, nah Imam al hafid memberikan contoh. Kama sebagaimana laukana seandainya ada apa al hadis hadis inda muslimin di sisi imam muslim di dalam sahihnya tentunya. Misalan contohnya. Nah wahua dan ia hadis itu masyhurun hadisnya masyhur namun kosirun kurang di bawah an tawaturi dari tingkatan tawatur. Nah, seandainya misalkan ada hadis yang masyhur di dalam sahih Muslim, hadisnya masyhur tapi tidak sampai derajat tawatur. Nah, kemudian hadis yang masyhur tersebut lakin akan tetapi hafathu meliputi memperkuat kepada hadis masyhur tersebut apa korinatun indikasi sebuah korinah e, faktor eksternal sehingga soro menjadi apa hadis tersebut biha dengan sebab korina sebab korina atau indikasi tersebut yufidu memberikan faidah al ilma fada ilm maksudnya zon memberikan faidah zon memberikan faidah tambahan kekuatan secara zon bahwa hadis tersebut lebih kuat karena ada faktor apa? Faktor ada korina, ada indikasi faktor eksternal. Nah, fa'inahu maka hadis tersebut, hadis masyhur yang ada di Sahih Muslim yang diperkuat dengan korina itu yukoddamu. Nah, perhatikan yukoddamu didahulukan al hadis di atas hadis alladzi yang khorojahu meriwatkan pada hadis siapa al-Bukhari Imam Bukhari. Nah, hadis Sahih Muslim yang di masyhur yang ada korinah memperkuat pada tersebut ini lebih didahulukan dibandingkan hadis yang dilewatkan oleh Imam Bukhari namun keadaannya karena jika ada apa hadis yang ada di Imam Bukhari tersebut itu fardan menyendiri mutlakon secara mutlak nah ketika ada hadis Sahih Muslim yang masyhur yang diperkuat dengan korinah dibandingkan dengan hadis yang ada di Imam Bukhari, Sahih Bukhari, namun statusnya adalah fard mutlak, statusnya fard yang menyendiri, tidak diperkuat dengan korinah dan sebagainya, maka hadis yang ada di Sahih Muslim ini bisa lebih tinggi, lebih kuat, lebih roji, lebih sahih dibandingkan hadis tersebut, hadis yang ada di Sahih Bukhari. Inilah contohnya. Karena contohnya tadi, sahih, hadis yang ada di Sahih Bukhari adalah hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari adalah tingkatan kedua hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim saja itu tingkatan ketiga. Namun ketika ada hadis Sahih Muslim tingkatan ketiga ini ada korinah yang perkuat, ia bisa naik. Naik bisa melebihi tingkatan yang kedua. Nah ini contoh contoh yang disampaikan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar. Contoh kedua wakama dan sebagaimana. Nah ini ada faktor lain eksternal faktor korinah yang perkuat terhadap hadis sehingga bisa memperkuat tingkatan di atasnya kama sebagaimana laukana seandainya ada apal hadis wa hadis alladhi yang lam yukhrij lam yukhrijahu tidak meriwayatkan keduanya Imam Bukhari Imam Muslim ada sebuah hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim rupanya min tarjamatin dari tarjamah rawi biografi Rawi atau beberapa Rawi tarjamah tabanya maksudnya Rawi maksudnya ba'da tarjamah sebagian Rawi Nah, ketika ada hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim yang menyebutkan beberapa perawi terjemah perawi yang mana terjemah tersebut atau perawi tersebut sifat disifati bikauniha disipati apa terjemah bikauniha keadaan terjemah tersebut itu asahul asanid paling sohihnya sanad sanad paling sohih nah ada hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim kemudian di hadis tersebut sanadnya terjemah perawinya dikatakan oleh banyak ulama oleh para ulama bahwa sanad tersebut adalah sanad yang termasuk asahul asanid sanad yang paling sohi. contohnya kamalikin seperti Imam Malik meriwayatkan an-Nafi dari Nafi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar nah, contohnya ada hadis dengan jalur Malik an-Nafi an Ibnu Umar yang disebut dengan silsilatul zahab dengan rantai emas silsilah rantai sanat emas kenapa disebut itu karena memang semuanya para a'immah ulama yang masya Allah a'immah jabal Imam Malik Nafi' sahabat Ibnu Umar para a'immah bahkan ditambahkan oleh sebagian ulama lain ditambah dengan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar disebutnya adalah silsilatul zahab nah seandainya ada hadis yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim kemudian di sanadnya ini memuat sanad silsilatul zahab sanad asahul asanid Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum nah itu pun sama fa innahu maka Sesungguhnya hadis tersebut yang ada sanadnya asahul asanid silsilatul zahab itu yuqaddamu lebih didahulukan ada ma atas hadis infaroda menyendiri bihi dengan hadis dengan ma siapa ahaduhuma salah satu keduanya Imam Bukhari Imam Muslim misalan contohnya masalan contohnya nah ini jadi hadis tersebut yang mengandung memuat silsilatul zahab asahul asanid ini lebih didahulukan walaupun tidak diriwatkan Imam Bukhari Muslim ini lebih didahulukan dibandingkan hadis yang hanya diriwatkan salah satu di antara keduanya Imam Bukhari Muslim saja nah ini lebih tinggi. Kenapa? Karena ada asahul asanid. Ada faktor yang memperkuat, faktor eksternal korinah yang memperkuat terhadap hadis tersebut. Nah, ya, mak Terlebih lagi Idza kana jika ada fi isnadi di dalam isnadnya hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja ketika hadis tersebut di dalam sanadnya itu man ada orang perawi fihi di dalam orang dalam man apa atau yaitu makolun ada pembahasan perbincangan maksudnya ada mat'anun ada e, jarh ada tuduhan, perbincangan, tuduhan, tadaib dari sebagian ulama, sebagian a'immah. Nah, terlebih lagi, apalagi kalau di hadis yang diriwatkan oleh salah satu Imam Bukhari atau Imam Muslim saja tersebut, ini ternyata di salah satu sanadnya ini ada perawi yang tertuduh, ada yang diperbincangkan, ada yang dikritik mengenai saksiahnya, mengenai jarwa ta'dilnya. Nah, memang e, perawi Sahih ini sebagian dari mereka ada yang diperbincangkan oleh para ulama, ada yang dikritik, ada yang menuai kritik. Makanya untuk hadis yang seperti ini, apabila ada sanad di hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja, ada perawinya yang kritik, tentu itu lebih menurunkan lagi kualitasnya. Nah ini, kalau yang nggak dikritik pun, seandainya perawi hadis yang nggak ada kritik, yang diriwatkan oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja, apabila dibandingkan dengan hadis di luar sahihain namun dengan silsilatul zahab asahul asanid ini lebih diutamakan hadis yang asahul asanid apalagi kalau di hadis yang dilewatkan oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja ini ternyata ada perawi yang mengandu, ada yang diperbincangkan yang dikritik oleh sebagian ulama tentu lebih uh, lebih turun lagi kualitasnya lebih mengutamakan lagi yang asahul asanid yang mengandung silsilatul dahab. Nah inilah contoh dua contoh disampaikan oleh al hafidh Ibnu Hajar mengenai tarjih dari faktor eksternal. Nah demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Uh, mohon maaf atas kekurangannya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahu a'lam bissawab. Wa ala nabiyil amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.